yaghfir lakum dhunubakum wa ومن يطع wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Allahumma rahamna bil Quran. Sidang jamaah salat Jumuah Masjid Fatimah Az-Zahra rahimani wa Di hari yang istimewa, hari yang penuh barakah, hari yang agung ini, marilah kita berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, penghambaan diri kita, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Nabi-Nya agar kita menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang sejahtera, menjadi orang-orang yang selamat dan bahagia dunia hingga akhirat. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini khatib mengajak kepada kita semuanya Mari kita tingkatkan semangat kita untuk menggapai ridho dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita raih cintanya Allah untuk kita Kita raih cinta Rasulullah untuk kita semuanya Karena hanya cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya ini yang akan menyelamatkan Yang akan menjadikan hidup kita mulia Menjadi hidup kita akan selamat dunia hingga akhirat. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Tentunya harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh yang kita cintai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara kita sendiri. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah menegaskan, "A'udzu rajim." Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia yang beriman. Hai orang beriman, jika kalian benar-benar mengaku beriman dan cinta kepada Allah dan mengharap cinta Allah untuk kalian, buktikan iman dan cinta kalian kepada Allah dengan cara fattabi'uni ikutilah aku Rasulullah ikutilah sunnah nabinya belalah sunnah nabinya fahami sunnah nabinya dengan benar taati laksanakan dan perjuangkan serta kita bela yuhbibukumullah pasti Allah akan mencintai kalian Allah memberikan jaminan Kecintaan Allah hanya diberikan kepada siapa yang mau berittiba, mencintai Rasulullah, mencintai ajarannya, sunnahnya, meneladani beliau dengan cara yang Allah dan, dan Rasul ajarkan kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan cintai kita dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran 31. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berharap agar kira-kiranya kita kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Rasulullah, dikumpulkan bersama manusia yang paling mulia akhlaknya dan keimanan dan ketakwaannya. Ditempatkan di tempat yang mulia di mana Rasul itu ditempatkan oleh Allah akan tetapi tentunya untuk bisa menuju ke sana harus kita bersungguh-sungguh menjadi pengikut sebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita benar-benar menjadi pengikut beliau, Rasul sendiri menyatakan beliau berjanji akan menjemput kita, akan merindukan kita di saat kita dihisab yaumal qiyamah. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-maqbarah faqal Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun Kata Ibrah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari baginda Rasulullah mendatangi makam Uhud, kuburan syuhada Uhud. Setelah sampai di makam Uhud, makam syuhada Uhud, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kedamaian, keselamatan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Dan insya Allah kami pun pasti akan menyusul kalian. Setelah itu wakal Nabi melanjutkan sabdanya. Qad watittu ana qad ra'ayna ikhwani sungguh aku merindukan ingin berjumpa dan melihat saudara-saudaraku. Fakalu kemudian para sahabat bertanya yang ada di sekitarnya. Awalas Nabi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami, kami ini saudaramu ya Rasul? Mengapa engkau berkeinginan keras ingin berjumpa dengan saudara-saudaramu sementara kami selalu ada di sisimu? Waqal sallallahu alaihi wasallam Nabi menjawab, "Antum ashabuna." Kalian itu sahabat-sahabatku yang mulia. Wa ikhwanuna sementara saudaraku yang aku rindu kepada mereka adalah alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka yang beriman kepadaku, yang besar kecintanya kepadaku, yang besar cintanya kepada sunnahku, yang selalu tegak di atas ajaran dan sunnahku siap membela mati-matian demi tegaknya ajaran dan sunnahku di muka bumi walam yarauni tapi mereka belum pernah melihat dan berjumpa dengan aku di dunia ini itulah saudaraku yang aku rindu kepada mereka faqalu baginda Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya Kaifa ta'rifu man ya'ti min ummatika ba'd ya Rasulullah? Bagaimana engkau nanti bisa mengenali mereka di akhirat ya Rasul sementara mereka belum pernah melihat engkau, belum pernah berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Rasul balik bertanya, "Waqal ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina zahray khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah?" Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana pendapat kalian jika ada seorang laki-laki memiliki seekor kuda? yang di dahinya ada belang putihnya, di tangannya ada belang putihnya, di kakinya ada belang putihnya, berada di tengah-tengah kuda yang hitam legam. Kira-kira pemiliknya bisa mengenali atau tidak? Kalau Allah. Ya Para sahabat balik menjawab, tentu pemilik itu bisa mengenali dengan baik ya Rasul karena dia satu-satunya kuda yang ada belang putihnya di dahinya, di tangannya dan di kakinya. Demikian juga aku kata Rasulullah. Innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya saudaraku kelak di hari kiamat akan datang menuju surga Allah dalam keadaan bercahaya. Wajahnya bercahaya, tangan dan kakinya berkilauan, bersinar min atharil wudu disebabkan karena bekas-bekas air wudu. Sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita diridukan oleh Rasulullah. Wa ana faratuhum 'alal haudi. Di saat itu aku sedang menjemput dan berdiri menanti kedatangan saudara-saudaraku itu berada di pinggir telaga. Rasul sedang menanti kedatangan kita di telaga Al-Kautsar di surga. Di saat kita sedang disambut oleh Rasulullah dengan penuh kegembiraan dan keceriaan, Kemudian datanglah para malaikat. Ala la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irud Di saat itu kemudian sebagian besar di antara kalian diusir, dihalau, tidak boleh masuk ke dalam surga oleh para malaikat. Rasulullah heran kenapa ini diusir. Padahal mereka yang aku rindukan Selama ini di saat dia siap untuk masuk surga enggak jadi tapi diusir oleh para malaikat. wakilalahum dikatakan kepada mereka karena mereka innahum qad baddalu ba'daka. Ya Rasulullah, mereka yang ngaku-ngaku umatmu tapi waktu di dunia suka mengkhianatimu. Mengganti-ganti ajaranmu dan sunnahmu. Ketika Al-Quran dinista, Bukan dia berada di barisan sang pembela Al-Quran, malah berada di tengah-tengah barisan sang penista Al-Quran. Ini pengkhianat agama. Di saat Islam dihujat, dihina, dilecehkan oleh orang-orang yang munafik maupun orang kafir, dia justru berada di barisan para peleceh dan penista agama. Tapi ngakunya Islam, pecinya Masya Allah, hitam legam bagus, sorbannya bagus, tetapi dia tidak pernah cemburu ketika Islam, ketika Allah, ketika Rasulnya dihina, dilista dan dilecehkan. Tidak bangkit semangat untuk membela Islam, tapi malah dia membela sang penista agama. Itulah orang-orang yang akan diusir oleh para malaikat dari surga, tidak boleh masuk telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditegaskan pula oleh Allah dalam surat An-Nisa 138 sampai 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkan wahai Muhammad kepada orang-orang munafik. Mereka akan diancam oleh Allah dengan neraka yang sangat keras siksanya. Siapa orang munafik? 139 menyatakan alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtahuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a Orang munafik adalah orang-orang yang mengaku beragama Islam, mengaku mukmin, tapi dia melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir menghina Islam, menghina Al-Qur'an, menghina Allah, malah dia membelanya bukan membela Al-Quran, bukan membela Islam, tapi malah menjadi pembela penista agama. Alladzina yattakhidun al-kafirina awliya. Orang-orang Islam yang membela, memilih orang kafir sebagai temannya. Dipilih sebagai pemimpinnya. Dipilih sebagai teman kepercayaannya. Itulah orang-orang munafik. betahuna indahumul izzah. Hai orang-orang munafik Masihkah kalian berharap mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kehidupan yang makmur dari orang-orang kafir yang pula punya kesejahteraan, punya rezeki, punya nikmat hanyalah Allah. Jangan kalian gadaikan akidahmu, agamamu hanya mengharapkan kemuliaan dan kesejahteraan dari orang-orang kafir, mengemis emis dari orang kafir. Kalian hidup di bawah keteknya orang kafir. Di ayat 100 140 Allah menutup innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ingat Allah pasti akan kumpulkan orang-orang Islam yang munafik, yang pro orang kafir bersama orang-orang kafir yang dia dukung fi jahannam di dalam neraka jahannam jami'an semuanya. Dua-duanya masuk neraka jahannam. Sidang jamaah Jumat ah, rahimani wa rahimakumullah. Di saat Al-Quran dinista, sebagian besar umat Islam diam. Diam saja itu sudah salah. Para faqala ba'dus salaf, para ulama salaf, para tabi'in, para sahabat mengatakan, As-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras, wan natiku bil batili syaitanun natiq. Orang yang mendiamkan kebenaran, tidak mau berbicara yang hak. Ketika Al-Quran dinista, dia nggak mau membela Al-Quran. Dia abstain, tidak bersuara. Tidak ambil bagian untuk membela Islam. Itu disebut oleh para ulama sebagai syaitanun akhras. Syaitan yang bisu. Sudah syaitan bisu lagi. Sementara orang-orang yang suka berkata-kata yang kasar, kata-kata yang batil, disebut sebagai setan yang berbicara. Setan yang kasar. Sidang jamaah jumat rahimana wa rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal diyakini oleh sebagian besar kita kaum muslimin sebagai lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita cintai Rasulullah Cinta Rasul tidak cukup diucapkan dalam lisan. Aku cinta Nabi, aku cinta Nabi beribu-ribu kali. Cinta Nabi dibuktikan dengan kita membela Rasulullah. Mencintai pribadinya, mencintai ajaran dan sunnahnya. Harus dengan ucapan dan perbuatan. Dan melibatkan kesungguhan hati kita mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita berkata-kata, perkataan kita untuk mendukung dan membela orang kafir yang menista agama kita disebut munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik itu jauh lebih buruk, jauh lebih hina daripada orang kafir itu sendiri. Maka dalam surat An-Nisa Allah nyatakan innal munafiqina fit asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya jauh lebih buruk, jauh lebih mengenaskan daripada orang kafir. Di mana? Di neraka yang paling bawah, di bawahnya orang kafir. Menjadi tempat pijakan orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Di dunia saja sudah diinjak-injak sama orang kafir. Dia rela jual akidahnya, dia rela jual agamanya hanya untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, uang. Dijanjikan Indonesia akan makmur. Yang bisa menjamin Indonesia makmur, negeri ini amar, makmur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berharap kemuliaan, kemakmuran, kesejahteraan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang munafik jumlahnya jauh lebih besar, lebih banyak daripada orang kafir. Dan menghadapi orang munafik ini jauh lebih sulit daripada orang-orang kafir. Karena orang munafik ini dia bagaikan menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Dia ada di tengah-tengah kita. Ya pakai peci, ya pakai sorban, ya pakai baju koko. Ya kadang-kadang sholat berjamaah juga bersama kita. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul zaman Nabi. Kalau di depan Nabi, Masya Allah, manis seolah-olah orang yang paling islami. Tapi kalau di belakang Rasul, dia selalu gembosin, jelek-jelekin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari ketika Rasulullah dalam perjalanan menuju perang Tabuk, di dalam rombongan Rasulullah ada tiga golongan orang munafik. Bisik-bisik, jelek-jelekin Rasulullah. Rasul dikatakan bohong. Al-Quran ini sebetulnya bukan firman Tuhan, tapi ini adalah buatan Muhammad untuk membodohin kita semuanya. Alhamdulillah pembicaraan tiga orang ini didengar oleh salah satu orang Islam yang ada di rombongan itu lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Ketika Rasul dilapori ini, Rasul sudah mengatakan, aku sudah tahu. Karena Allah sudah memberikan informasi ini melalui malaikat Jibril. Di dalam surat At-Taubah ayat 63 sampai 65. Itu asbab nuzulnya adalah tadi. Ketika mereka kemudian dipanggil oleh Rasulullah, saal in layakulunna inna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika Rasul sudah mengetahui di antara rombongan Rasul ada tiga orang munafik ini jelek-jelekin Rasulullah dipanggil Allah menyatakan, "Hei Muhammad, kalau kamu tanya kepada mereka atas perbuatan mereka yang bisik-bisik ngomongin engkau, mereka akan menjawab, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Hei Muhammad, wahai Rasul, kami hanya bercanda, bergurau, tidak ada niatan untuk menghina dan menista engkau ya Rasul itu hanya sekedar menghilangkan kepenatan karena perjalanan ini yang sangat jauh sehingga hanya apa omongan-omongan biasa ya Rasulullah. Jangan kau ambil hati ya Rasulullah. Dia mengatakan, hei para sahabat-sahabatku, jangan mau dibohongi oleh Muhammad dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi buatan Muhammad. Ditanya Rasul, apa kamu tadi yang mengatakan seperti itu? Hei, tidak, tidak ada niatan untuk menista engkau ya Rasulullah hanya untuk bercanda bermain-main tok. Ini jawaban orang munafik. Lalu Allah jawab, "Qul katakan nih Muhammad kepada orang munafik itu, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun?" Hei orang munafik, apakah kalian berani mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayatnya dan mengolok-olok rasulnya? Diniatkan tidak diniatkan sama. Sehingga kalau ada hukum yang mengatur hukum dunia ini, kalau tidak diniati tidak apa-apa. Ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Menghina Allah, menghina Islam, diniatkan, tidak diniatkan. Kalau dia orangnya tidak gila, masih dalam kondisi sadar, maka itu adalah sudah jatuh kemunafikan. Jatuh menjadi orang munafik. Apakah kalian masih akan mengolok-olok terus kepada Allah dan Rasulnya dan ayatnya? La ta'tadiru, kata Allah. Tidak usah minta maaf. Tidak usah bertaubat Qad kafartum ba'da imanikum. Sekarang nyata bagi kami, kalian sudah benar-benar kafir tulen. Yang tadinya menampakkan ngaku-ngaku iman, ternyata kalian adalah sejatinya kafir sejati. Allah nggak akan terima tobatmu. Kalau Ahok menista agama, orang kafir menista agama Islam, itu wajar. Namanya juga orang kafir. Nggak ada orang kafir yang cinta Islam, cinta Allah, nggak ada. Makanya Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun Hai orang beriman waspadalah waspadalah jangan mau tertipu dengan kebaikan-kebaikan, kelicikan orang-orang kafir dan munafik. Jangan jadikan mereka sebagai temanmu, apalagi sebagai calon pemimpinmu. Jangan kata Allah. Karena apa? Karena orang-orang munafik ini telah tidak henti-hentinya layak ya'lunakum khabala, tidak henti-hentinya ingin memunculkan bahaya bagi kaum muslimin dengan tipu dayanya dia selalu bikin makar demi perpecahan umat Islam. Dia ingin meruntuhkan bangunan-bangunan kokoh Islam. Waddu ma'anittum kata Allah. Orang kafir itu selalu bergembira ketika melihat umat Islam menderita, umat Islam dapat musibah, umat Islam itu kalah, mereka bergembira dan sorak-sorak gembira. Qad badatil baghdha'u min afwahihim Sungguh telah tampak kebencian, kedengkian dan permusuhan orang-orang kafir melalui lisan-lisan mereka kepada kalian orang beriman. Mulutnya mereka najis, kotor, selalu menista Islam, menista Allah, menista Al-Qur'an, menista ya, Rasulullah. Sudah sering kita dengar. Wa ma suduruhum akbar. Ingat, kebencian, kedengkian orang kafir kepada orang beriman yang masih mereka simpan dalam dada hati mereka akbar, masih lebih besar lagi dari apa yang sudah mereka ekspresikan. Hati-hati. Ahok berbahaya. Hari Tanu jauh lebih berbahaya. Dia seolah-olah datang ke pesantren, nyumbang sana, nyumbang sini. Ujung-ujungnya dia akan merebut kekuasaan kita. NKRI akan dikuasai sama orang-orang kafir. Hati-hati. Yang tahu isi hati manusia Allah kita masih mengatakan jangan suudzon. Apakah kalian lebih hebat daripada Tuhan? Yang menciptakan hati manusia itu Allah. Yang tahu isi hati manusia siapa? Allah. Allah bocorkan kepada kita. Makanya orang kafir itu, munafik itu sangat khawatir. Yahdharul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi sudurihim. Orang-orang munafik itu selalu was-was ketakutan yang sungguh luar biasa Jangan-jangan nanti Allah menurunkan satu ayat atau satu surat yang menjelaskan tentang isi kandungan hati orang kafir, hari orang munafik, tentang kebencian mereka kepada orang Islam. Mereka khawatir. Dalam surat At-Taubah ayat 64. Yahdharul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbihum bima fi sudurihim dan kekhawatiran mereka terbukti. Allah turunkan surat Ali Imran ayat 118 menjelaskan tentang semua isi hatinya orang kafir hanya dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, permusuhan kepada umat Islam. Sampai kapan? Sampai kiamat. Walang tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120. Orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak mungkin akan suka, akan senang, akan reda kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kaum muslimin. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalau Nabi Muhammad itu murtad masuk agama Kristen atau Yahudi, baru orang kafir mencabut kebencian dan kedinginan mereka kepada umat Islam. Selama Nabi Muhammad masih muslim, umat Islam masih kekeh dengan akidahnya, kebencian itu akan tetap menggelora di dalam dada orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam. Aku lu kali hada wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hatana lihada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hatana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan daripada khutbah kita pada kesempatan kali ini Bagaimana cara kita mencintai Allah? Cara mencintai Allah tidak ada jalan yang lain selain daripada kita teritiba Mencintai Rasulnya. Mencintai ajarannya. Mencintai sunnah-sunnahnya. Kita kaji, kita pelajari ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah hadis-hadis Nabi yang sahih. Kita pelajari tafsir yang benar. Kita ikuti para ulama-ulama kita. Ulama salafus salih, tabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat madhab. Dan yang mengikuti mereka Itulah yang dapat dipertanggungjawabkan. Beragama seperti ag beragamanya para sahabat. Karena mereka santri-santrinya Rasul yang melihat Al-Qur'an diturunkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikutilah berislamnya para pengikut sahabat yakni tabi'in. Berislamnya seperti Islamnya tabi'ut tabi'in karena mereka muridnya tabi'in dan berislamlah mengikuti Islamnya empat madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam ash shafii dan Imam Hambali dan imam imam yang lain seperti Imam Nawawi dan imam yang lainnya mereka inilah yang benar-benar faham agama yang hak kitab-kitab mereka lah yang kita jadikan sebagai referensi sebagai rujukan kita di dalam kita memahami agama yang benar tatkala kita memahami melalui tafsir-tafsiran yang lain jelas kita pasti akan menyimpang cara beragama kita. Sehingga tidak tidak tidak akan pernah sampai kepada apa yang kita tuju. Kita semuanya berharap menuju kepada ridha Allah dan cinta Allah untuk kita dan mengharap agar Allah kita pertemukan kita dengan baginda Muhammad Rasulullah di telaganya. Itu tidak akan pernah tercapai kalau cara yang tidak ajarkan oleh Allah dan Rasulnya ini tidak kita patuhi, kita taati. Dan selanjutnya, janganlah kita menjadi orang-orang munafik. Jangan gadaikan agama kita. Menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, teman setia, apalagi pemimpin. Baik pemimpin tingkat level yang paling rendah, apalagi pemimpin level tinggi sampai negara. Hatta tingkat RT nggak boleh Pak kita memilih ketua RT dari kalangan non Muslim. Upayakan yang jadi pimpinan kita adalah Muslim. Allah yang melarang. Meskipun dia kelihatannya baik, orangnya punya program yang baik, Islam jauh lebih kaya. Islam jauh lebih mulia. Tidak kurang ajaran Islam ini. Bagaimana kita menuju kepada kehidupan yang damai, yang sejahtera, yang makmur. Di Islam sudah semuanya diajarkan. Jadi percayalah kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya berharap kepada saudara-saudara kita yang selama ini pro orang-orang kafir, bertaubatlah. Mudah-mudahan Allah masih berkenan menerima taubatnya. Karena yang tidak diampuni oleh Allah, tidak diterima taubatnya adalah orang yang sudah tahu hukumnya, dia ngerti Quran, ngerti hadis, tapi dengan sengaja tetap bela orang kafir. Ini yang nggak diampuni. Dia lebih hina daripada Ahok. Ahok itu sudah hina karena kafir, tapi munafik jauh lebih hina daripada pembela Ahok. Maka bertaubatlah. Kalau kita kemarin belum tahu hukumnya, oh ini kan urusan politik, jangan bawa-bawa agama. Ini orang nggak ngerti ini. Sok tahu orang semacam ini. Tuhan seolah tidak tahu urusan negara, urusan agama, urusan politik. Semua aspek kehidupan kita diatur oleh Al-Quran, oleh agama kita. Politik termasuk bagian dari ajaran Islam. Memilih pemimpin itu adalah Perlu kita ketahui, kita memilih calon suami yang non-muslim saja tidak boleh Larangannya cuma satu ayat. Larangan memakan babi cuma satu ayat. Itu sudah haram hukumnya. Larangan berzina cuma satu dua ayat. Tapi larangan memilih orang kafir sebagai pemimpin atau teman dekat ada 61 ayat. Gak main-main ini. Kenapa? Dampak yang ditimbulkan dari memilih pemimpin dari non kafir, non muslim bukan hanya pada satu orang yang akan terkena ibasnya, tapi semua kaum muslimin alam semesta akan ikut kena pengaruh buruknya. Allah akan cabut keberkahan langit dan bumi. Allah turun nggak turunkan hujan lagi, nggak turunkan keberkahan lagi sehingga pepohonan banyak yang mati. Tidak hanya manusia yang kena dampaknya, semua alam semesta. Makanya 61 ayat sampai Allah larang jangan main-main. Kok ini ada orang mengatakan nggak apa-apa? Perlu belajar tafsir lagi. Karena dia belajar tafsirnya dari Amerika. Belajarlah Islam itu dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana difahamilah Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'un, dan tabi'ut tabi'in, dan para salafus saleh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين والمشركين من اليهود أرحم الراحمين اللهم شتت شملهم وبدد جمعهم وفرق جمعهم faqallil adadahum Allahumma anjil alaihim dairatas saw birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin aqimis salat